Bolehkah bercita-cita untuk membangun pondok agar bisa menghabiskan umur belajar? Boleh nggak? Ya cita-cita bagus-bagus saja. Tapi apa yang dilakukannya? Dengan resikonya, waktu, pikiran hanya terfokus pada mencari dana dan bekerja. Ini namanya syubhat. Cita-citanya bagus, tapi yang dilaksanakannya Sayang sekali. Menyibukkan dia dari talabul ilmi. Jangan bikin terlalu tinggi, bikin pondok, bikin... Nah, sekarang kamu bisa belajar, belajar. Belajar, belajar, belajar. lalu saya bukan urusan itu, saya belajar ingin beramal. Nah, Barakallahu fikum. Jangan muluk-muluk. Harta yang barokah itu seperti apa? Ya, harta yang dipakai untuk baik dan banyak manfaatnya untuk kebaikan, dilaksanakan kewajibannya yang ada di dalamnya. Barakallahu dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong nasihatnya kepada pengajar yang salatnya masih banyak gerak atau matanya ke sana kemari mencuri pandangan. Ikhwan ibn a'azakumullah inna fi salati la sughlun. Sesungguhnya salat itu ada kesibukan, maka jangan sibukkan dengan yang lainnya. Kalau khawatir terfitnah dengan apa yang kamu lihat, maka fokuskan matamu ke bawah. Bahkan para ulama seperti Syekh Mukbir membolehkan untuk memejamkan mata kalau khawatir terfitnah dengan sesuatu. Ya. Agar khusyuk. Maka jangan kamu tengok-tengok sana kemari seperti Sa'lab kata Nabi Allah sallallahu wasallam. Ya. Orang yang salatnya mencuri adalah orang yang melihat begitu. Fokuskan dalam salat dan khusyukkan salatmu sehingga salatnya akan memberikan hikmah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah streaming tetap mendapatkan keutamaan majelis ilmu? Walaupun tidak seperti yang hadir di sini mudah-mudahan dapat. Tetapi yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang majelis yang tahu fuhul malaikah, yang didoakan oleh malaikat, yang didoakan oleh fitan dan sebagainya adalah majelis ilmu yang seperti ini. Artinya majelis ilmu yang dia datang ke majelis tersebut. Apa faedah dari wafatnya seluruh putra Nabi waktu mereka masih kecil? Apa faedah? Apa hikmah mungkin ya? Barakallahu fiikum. Pertama itu qadarullah wa masya'a fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Itu takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dan pasti yang Allah takdirkan ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah tidak ada yang kemudian mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi. Ya Pak ya? Yang mengaku turunan Nabi sekarang ini turunan Ali, bukan, bukan turunan Nabi. Karena turunan itu dari laki-laki. Sedangkan anak laki-laki Rasulullah SAW tidak melanjutkan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wafat ketika kecil. Apakah boleh seorang suami mampir tanda kutip ke istri yang lain sementara belum jatah istri tersebut? tanpa sepengetahuan istri yang lain. Allah taala alam. Yang jelas barakallahu fikum yang dihitung adalah bermalam. Adapun urusan dia di siang hari, urusan kerja, urusan cari maisha, urusan ta'lim, urusan belajar sebagainya itu tidak pakai pembagian apapun. Tapi yang dibagi adalah al-mabit bermalam. Tidak mengapa kalau dia mampir ke salah satu istrinya karena ada hajat tertentu.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 Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaAllah Ta'ala untuk sesi yang berikutnya akan dilaksanakan ba'dal asr. Binillahi ta'ala bersama beliau Al-Ustaz Muhammad Rizal Elsi Hafizahullahu ta'ala. Demikian apabila ada yang hendak keluar dari pondok maka ikuti arahan dari panitia ketika keluar dari pondok. Demikian jazakumullahu khairan.